dan di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas milah Ibrahim yang lurus sungguh ini merupakan nikmat yang besar terlebih di zaman ini ya ikhwah yang sungguh sangat-sangat dahsyat fitnah menghadang kita baik itu fitnah dari sisi syubhat ataupun fitnah dari sisi syahwat yang kita hanya mampu berdoa kepada Allah dan berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari perkara ini. Ikhwani fidin akramani wa akramakumullah Dalam kesempatan yang mulia ini kami hanya ingin menyampaikan beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala ajakan untuk kita bersegera di dalam melakukan amal-amal kebaikan bersegera untuk melakukan amalan-amalan saleh terutama bersegera dalam perkara ilmu bersegera untuk belajar ilmu karena menuntut ilmu ini termasuk amalan yang besar dalam agama ini dan ini merupakan sebab yang besar untuk kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutup pintu syubhat dan untuk mengendalikan syahwat tidak lain adalah dengan ilmu ini. Ikhwani fidin akramani wa akramakumullah. Satu prinsip yang Allah telah sampaikan pada kita dalam agama ini bagi seluruh kaum muslimin untuk senantiasa fastabiqul khairat. Allah sampaikan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 148 ini Allah menganjurkan kepada kita kaum mukminin fastabiqul khairat berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan kita semua sadar betapa lemahnya kita manusia dan sungguh memang Allah telah sabarkan dalam firman-Nya khuliqal insana dha'ifa diciptakan manusia itu dalam keadaan doif, lemah. Kita ini sangat lemah ya ikhwah. Dan kita ini sangat banyak kekurangan. Sehingga sering terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Karena itulah Allah senantiasa wasiatkan kepada kita agar menjadi pakaian yang selalu kita kenakan dalam kehidupan kita atau menjadi akhlak perilaku yang harus selalu kita jaga dalam kehidupan kebersamaan kita adalah ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan hendaknya kalian senantiasa tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan dan jangan kalian tolong menolong di dalam perkara dosa dan permusuhan. Ikhwani fidin akramani wa akramakumullah. Tentu semua kita menginginkan kebaikan. Namun terkadang kita ini luput tidak dapatkan kebaikan disebabkan karena kita lemah, tidak mampu melakukannya atau disebabkan karena kita ini tidak mengetahuinya. Sehingga dengan adanya perintah Allah ini untuk kita selalu ta'awun alal birri wat taqwa insyaallah kebaikan-kebaikan yang kita harapkan ya kebaikan-kebaikan yang kita cita-citakan akan lebih mudah untuk diwujudkan demikian pula Allah ingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim wal asri innal insana lafi khusr demi waktu sungguh manusia benar-benar ada dalam kerugian berita yang seperti ini datang dari Allah sampai Allah taala bersumpah dengan waktu dan Allah menyatakan kita semua dalam keadaan rugi tentunya tidak orang satupun yang mau rugi ya semua orang tidak ada yang mau rugi padahal sudah dinyatakan oleh Allah kita benar-benar ada dalam kerugian kecuali illalladzina amanu wa amilus salihat orang-orang yang beriman yang beramal saleh wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr dia mau selalu nasihat menasihati saling memberi wasiat satu sama yang lain dalam al-haq dan senantiasa nasihat menasihati atau memberi wasiat satu sama yang lain dengan kesabaran. Karena sungguh ikhwa barakallahu fikum. Sekali lagi semua orang tentu inginkan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan. Namun karena kelemahannya, karena kekurangan ilmunya, seringkali kebaikan yang diharapkan tak bisa didapatkannya. Namun kalau kita terus jalankan apa yang Allah telah gariskan untuk kita selalu tawassau bil haq, tawassau bis sabr, insyaallah kelalaian kita akan segera tersadar kita dari kelalaiannya dengan diberinya nasihat. Kekurangan kita akan segera ditutupnya karena adanya ta'awun sehingga kebaikan-kebaikan yang besar yang kita sama-sama harapkan akan segera terwujud. Terlebih ya ikhwah barakallahu fikum ya yang kita rasakan seperti yang antum ada di kampung seperti ini Masya Allah ini karunia Allah yang besar yang semua tentunya dari awal menginginkan hal yang seperti ini akan mewujudkan kebaikan yang besar harapan yang besar yang mana Allah katakan dalam Al-Quran laukana ahlal qura wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh Andaikan satu negeri penduduk mereka semua itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah bukakan pintu barokah di langit dan di bumi. Ini semua harapan kita ya Allah. Nah, ini semua adalah harapan harapan kita sehingga di dalam perkara kehidupan kita bersama sesama muslim, nah sesama Al sunnah khususnya tentunya tidak lain kita akan selalu berjalan di atas rel Quran dan sunnah. Dan ini sudah diwujudkan. Ini sudah diupayakan. Maka teruslah kita tingkatkan. Dan kita ingat ya ikhwah, kehidupan dunia ini bukan kita untuk bersaing dalam perkara dunia, tapi yang Allah perintahkan kepada kita Fastabikul khayarat. Hendaknya engkau berlomba dalam kebajikan. Kebaikan apapun yang bisa kau lakukan, lakukanlah. Baik kebaikan itu kembali pada diri kita, manfaatnya, atau kepada saudara kita, ya, lakukan kebaikan itu. Lihat juga firman Allah berikut dalam suratul Imran. 133 Allah menyeru kepada kita وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Allah katakan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Bersegeralah kalian untuk meraih jannah. Surga Allah Ta'ala yang luas, yang seluas langit dan bumi. Itu Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Sungguh Allah Ta'ala selalu dan selalu memotivasi kepada kita kaum mukminin kepada perkara yang baik dan kebaikan, kepada perkara yang menyelamatkan kita. Ya. Dan memperingatkan dari perkara yang membinasakan kita. Lihat Allah menyeru kita, segeralah kalian dalam meraih ampunan Allah. Kalau kalian dosa, segera taubat. Kalau kalian ada sempat waktu kesempatan segera beramal saleh. Karena sungguh amalan-amalan soleh itu akan memberikan pahala bagi kita dan akan menghapus dosa-dosa kita. Karena Allah Azza wa Jalla sampai ke dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Sehingga ketika ada kesempatan waktu kita berbuat baik ya ikhwah, lakukan itu. Tidak semata-mata kebaikan itu adalah hanya sholat, puasa, zakat, haji. Tidak hanya ini. Tapi subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a wala antalqa ahaka biwajhin talqin. Jangan engkau remehkan sedikit pun kebaikan itu. Jangan ada satu kebaikan pun yang kau remehkan yang kau abaikan, yang kau sepelekan. Walaupun apa? Engkau hanya memberikan muka manis, senyum kepada saudaramu ketika kau jumpa dengan dia. Ternyata ikhwah, pintu kebaikan itu lebar, luas. Nah, Allah anjurkan kita ya untuk kita apa ikhwah bersegera dan ini ayat sekali lagi Selalu Allah memberikan motivasi dorongan kepada kita kaum mukminin untuk segera dan bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya selalu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda badiru bil a'mal fitanan kalian kaum mukminin segeralah kalian untuk beramal lakukan amalan-amalan soleh itu segera jangan tunda-tunda nah karena apa sebelum fitnah datang karena fitnah datang itu kata Rasulullah SAW kaki ta'il laili mudlim. Fitnah akan datang kepada kita ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Kita lihat keadaan yang gelap gulita ikhwah. Ketika seorang dalam keadaan sangat-sangat gelap gulita, tentunya dia akan dalam keadaan dua, bimbang, bingung, dan takut. Bingung karena tidak bisa berbuat apa. Mau gerak, dia bingung, maju, mundur, atau diam. Dia bingung, maju takut, diam takut, mundur takut. Ya. Bingung takut keadaannya. Kenapa? Bisa jadi dia maju, depan ada lubang atau ada batu. Diam bisa jadi ada binatang mengintainya, ingin menerkamnya. Mundur belum tentu selamat juga. Dalam keadaan seperti ini tentunya bimbang dia, takut dia. Maka beramallah engkau sebelum datang fitnah. Naam wa barakallahu fikum. Sampai-sampai karena dahsyatnya fitnah, yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Seorang pagi dalam keadaan mukmin, sore dia sudah kufur. Sore dalam keadaan mukmin, pagi sudah kufur. Begitu dahsyat fitnah. Ngeri. Sampai-sampai beliau katakan, ia bi'u dinahu bi'aradin minad dunya dia rela menukar agamanya dengan dunia dia jual agama petunjuk hanya untuk dapatkan dunia subhanallah ikhwa barakallahu fikum seakan-akan dunia lebih besar dibandingkan petunjuk Allah sampai dia menukar agama dengan dunia karena dahsyatnya fitnah Ikhafila dan kita berlindung pada Allah. Nas Allah Kita mohon keselamatan kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang mereka juga ada ilmu, pembawa ilmu, dai yang kemudian dunia terasa sempit olehnya. Kemudian datang orang-orang yang membujuk-bujuk atau memberikan iming-iming, memberikan harapan-harapan dunia. Mulai ia terbawa. Yang sampai akhirnya dia yang ada ilmu kemudian ia pun disetir oleh orang-orang yang ada harta Bukannya orang-orang yang kaya yang mengikuti ilmunya. Tapi ilmunya dia digadekan dengan orang-orang pemilik harta. Yang akhirnya ketika kesalahan-kesalahan itu ada pada orang-orang kaya. Dia tidak mampu berbicara. Namun ketika ada di alangan mereka di bawah di kalangan bawah mereka, dia akan tegas. Ini fitnah ya ikhwan. Nah, ini fitnah besar. Sehingga bagi para talabatul ilm harus memiliki sifat kona'ah. Dan harus kokoh dalam ilmu. Yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita terus bertakwa kepadanya menuntut ilmu di jalannya Allah akan membimbing kita. Ihwafila barakallahu fikum lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berikut ini an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum sarra ma ya'lamu lahum Beliau Rasulullah SAW bersabda sungguh tidak ada seorang nabi pun sebelumku yang Allah utus kecuali pasti dia akan menunjukkan kepada umatnya segala kebaikan-kebaikan yang ditahunya bagi mereka. Begitupun pasti nabi itu akan memperingatkan mereka umatnya dari setiap kejelekan-kejelekan yang ditahunya bagi mereka. Agar apa? Umat ini selamat dari kejelekan agar umat ini dapatkan kebaikan-kebaikan. Dan beliau mengingatkan kepada kita wa inna ummatukum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Sungguh umat kalian ini dijadikan oleh Allah keselamatannya itu ada pada generasi awalnya. Kita lihat ikhwah, generasi sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah orang-orang yang paling selamat dari sisi dunia, dari sisi akhirat. Mereka orang yang paling selamat. Dan subhanallah kalau kita lihat dari sisi dunia, awal mereka memeluk Islam, mereka itu berpisah dengan kekayaannya. Mereka berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan segala kekayaan di Mekah mereka rela itu semua. Begitupun orang-orang yang di Madinah, Ansar, ketika datang muhajirin kepada mereka dengan keadaan miskin tiada membawa harta, begitu besar perhatian Ansar kepada muhajirin. Sampai-sampai mereka runa ala anfusihim walakana bihim khasasah. Kata Allah mereka bisa mengutamakan saudara-saudara mereka yang datang hijrah memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, mengutamakan mereka walau mereka sendiri terhimpit dan sempit sulit hidupnya. Subhanallah, seperti keadaan mereka. Dan iwafila barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang yang terus mengikuti bimbingan Rasulullah SAW sehingga mereka selamat. Dan beliau katakan Wayasayusibu, akhir akhiruha bala dan akan menimpa umat ini akhirnya bencana-bencana. Wa umun tunkiruna dan perkara-perkara yang kalian banyak mengingkarinya. Wa taji'u fitanun yuraqiqu ba'daha ba'da Datang berikutnya fitnah yang menggerogoti satu sama yang lainnya. Wa taji'ul fitnah Fayaqulul mu'min datang fitnah terus bertubi-tubi fitnah datang mengguncang dan menguji kita sampai-sampai mukmin itu berkata hadhihi muhlikati ini kebinasaanku karena dahsyatnya fitnah serasa tak mampu lagi dia untuk bisa bertahan hidup berat sekali nah dahsyat yang luar biasa fitnah itu sumatan kasyif. Kemudian fitnah itu pun tersingkap lagi. Watajul fitnah fayakulul mu'min hadi hadi datang lagi ternyata fitnah datang lagi datang lagi sampai mu'min mengatakan inilah ini lagi sangat berat ikhwah seperti yang kita saksikan ya ikhwah fitnah terus bergulir menimpa para ulama menimpa para asatidah menimpa para doa ini adalah semua dalam rangka menguji kita. Siapa di antara kita yang benar-benar ikhlas istiqamah di atas petunjuk Allah? Dan siapa mereka yang terhempas dalam fitnah ini karena adanya ya subhat atau syahwat yang mereka itu mungkin tidak ikhlas ada keinginan dunia yang mereka maukan dalamnya dan subhanallah kebanyakan mereka terpengaruh ya dakwah ikut ke dalam iauturat dan sebagainya karena dunia yang ada di dalamnya menggiurkan Kemudian ya barakallahu fikum beliau membimbing kita faman ahaba ayuzziha anin nar wa yudkhilal jannah siapa orang yang ingin dia Allah selamatkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah fal ta'ti maniyatuh wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Peganglah ya tali kendalinya. Peganglah kuncinya yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaihi dan engkau berikan kepada manusia sesuatu yang kau cintai ya kau berikan kepada mereka manusia seperti kau suka diberi kebaikan oleh mereka. Ikhwati fillah Allah Subhanahu wa taala kembali ingatkan kepada kita seperti dalam ayat tadi kami bacakan untuk kita segera di dalam kebaikan. Untuk kita berlomba dalam kebaikan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa pintu kebaikan itu bukan hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji. Namun beliau katakan dalam hadis An Jabir ibni Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kullu ma'rufin sadaqatun segala bentuk kebaikan itu adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dan dikatakan Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala هذه جملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ya, كل معروف صدقة ini hadis ya adalah merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringkas dan umum sifatnya menyeluruh yaitu semua kebaikan itu sedekah. Ya. Beliau katakan ma'amil tau min ma'rufin sawa'un fima yata'allaqu bi dzatika wa naf'ika Apapun yang engkau lakukan dari kebaikan-kebaikan, baik kebaikan itu yang berkenaan dengan dirimu manfaatnya kembali padamu atau kebaikan itu manfaatnya kaitannya dengan orang lain dan manfaatnya kepada orang lain engkau lakukan kebaikan itu itu termasuk sedekah Nah, Beliau katakan fakul ma'ruf tasuddu bihi ilal ghaib min at-ta'limil ilm wa min nasihah wa amr bil ma'ruf wa nahy munkar setiap kebaikan yang kau keberikan kepada orang lain baik itu engkau mengajarkan ilmu engkau memberikan nasihat menyeru kepada yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar wa min ihsanin bisadaqat dan kebaikan-kebaikan lain berupa sedekah-sedekah yang kau berikan wal i'anat dan juga bantuan-bantuan yang lainnya itu semua adalah termasuk dari sedekah. Subhanallah wa barakallahu fikum. Maka pentingnya di sini kita untuk berlomba dalam kebajikan karena sungguh pintunya itu banyak, kesempatannya banyak dan kebaikan ini tidak hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang mereka beruang saja, tapi kita yang tanpa uang pun bisa melakukan kebaikan bisa bersedekah ya ikhwan. Nah, ikhwan ya fillah barakallahu fikum. Kita ini dituntut atau kita ini sangat-sangat butuh kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan dari Allah kita akan dapatkan dengan kita mau melakukan kebaikan yang Allah ajarkan. Kemudian beliau katakan, "Kullu ma yutlaqu alaihi ma'ruf fa innahu sadaqah li sahibihi." secara umum semua perkara yang ma'ruf, yang baik kalau dikerjakan maka itu menjadi sedekah bagi pelakunya. Naam. Falaisat sadaqatu maksurah 'alal mal dan sedekah itu tidak sebatas harta ikhwan. Wa inna ma abwabu awsa' min dzalik pintunya luas daripada itu. Termasuk di antaranya ta'limul ilm. Sedekah Orang yang mengajarkan ilmu itu sedekah. Wal kalimatut taibah sadaqah. Kalimat yang baik itu sadaqah. Wan nasihatu sadaqah. Memberi nasihat juga sadaqah. Dan antum bisa lihat. Mengajarkan ilmu tidak mesti duduk di majlis ilmu. Di masjid. Hatta seorang suami mengajarkan ilmu kepada istrinya. Seorang ibu mengajarkan ilmu kepada putra putrinya itu termasuk ya ikhwah. Nah, itu termasuk dan Allah sudah bukakan bagi kita kesempatan beramal soleh ini. Untuk apa kita selamat dari kerugian? Kerugian waktu yang terus berjalan bersama kita, sementara kita terkadang melewatkan waktu kosong tanpa ada satu kebaikan yang kita lakukan. Sungguh rugi, sangat rugi karena waktu yang Allah berikan kepada kita Allah akan minta tanggung jawab. Sekian lama Allah beri waktu engkau di dunia. Lalu kebaikan apa yang kau lakukan? latus alunna yawma idin anin na'in. Allah pasti akan meminta tanggung jawab. Ya. Permintaan tanggung jawab dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nam yafila barakallahu fikum. Beliau juga mengatakan wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sadaqah wa i'anatu li ahika fi qadai hajati engkau memberi bantuan kepada saudaramu dalam kebutuhan-kebutuhan syar'i sedekah maka ini ikhwah Allah perintahkan kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa hendaknya engkau terus membangun sikap ta'awun dalam kebajikan kebaikan-kebaikan dan takwa Terlebih ikhwa fikum di dalam pendidikan mencerdaskan generasi kita ahlus sunnah ikhwah. Sungguh ini menuntut peran bersama dan kerjasama dan butuh kebersamaan. Karena tidak mungkin kita akan mendidik generasi kita sendiri-sendiri. Ya. Artinya nggak mungkin. Karena apa? Ketika orang hidup di tengah-tengah masyarakat kalau masing-masing keluarga itu sudah mendidik di rumahnya dengan didikan yang baik, kemudian juga terbentuk lingkungan yang baik, sehingga lingkungan itu sudah menjadi lingkungan yang baik, anak-anak pun di rumah baik, di lingkungan baik, akan tumbuh generasi yang baik tentunya. Tapi kenyataannya terkadang ikhwa. ya, ketika kita di rumah sudah dididik dengan baik, keluar lingkungan begini begitu, banyak mempengaruhi ikhwah banyak mempengaruhi sehingga sering anak itu yang tidak pernah diajarkan di rumah ketika bergaul dengan teman-temannya di luar pulang sudah terpengaruh pengaruh yang tidak baik nah di sini pentingnya kita untuk saling ta'awun saling menasehati satu sama yang lainnya karena kita semua sadari kelemahan kita ketidakmampuan kita Sampai-sampai ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar selalu kita mendoakan putra-putri kita. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap melihat cucu beliau Hasan dan Husain beliau mendoakan wa'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah min kulli ainin walammah karena apa Ikhwan Di saat ada dalam pengawasan kita, anak kita bisa kita awasi baik atau tidak baik. Tapi ketika kita luput tidak bisa mengawasinya, maka kita mohon kepada Allah agar Allah yang melindunginya dari segala bentuk godaan syaitan dan kejahatannya dan dari mata-mata yang punya ya kejahatan padanya. Kita berlindung kepada Allah. Penting ya ikhwah. Apalagi wabarakallahu fikum ketika kita sudah di lingkungan yang seperti ini sungguh kita mesti ada perasaan bahwa walaupun itu bukan anak kita, anak ikhwah kita, ya, walaupun itu bukan ya keluarga kita, tapi adalah anaknya saudara kita. Ketika ada kemungkaran, tegur. Ketika ada ucapan-ucapan nggak -ucapan bagus, tegur. Yang kita harapkan adalah kebaikan. Dan ikhwafillah a'azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita supaya apa ikhwah? Jangan kita meremehkan satu kebaikan yang bisa kita lakukan. Walaupun sekecil tadi yang kita bisa lakukan seperti senyum ketika jumpa dengan saudara kita. Terlebih kalau kita bisa memberikan lebih daripada itu. Dan kita ingat bahwa kebaikan itu bukan manusia yang menilai ikhwan. Sehingga kita dituntut untuk ikhlas. Tapi Allah yang akan menilai dan Allah tahu. Lihat firman Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah Allah telah sebutkan di ayat 216. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, sungguh Allah maha mengetahuinya. Sungguh Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Dan Allah Ta'ala sampai ke dalam ayat yang lain. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Dalam ayat yang tadi, فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٍ Sungguh Allah maha tahu dengan hal tersebut. Kita lakukan kebaikan itu walaupun tidak ada orang yang tahu ya ikhwan. Allah maha tahu. Sehingga kepedulian kita untuk baik dan untuk mengadakan perbaikan harus ditumbuhkan sesama kita. Karena kita harapkan adalah ketika lingkungan kita hidup dalam kebaikan dan kebaikan bersama kita adalah lingkungan kita benar-benar Allah akan mendatangkan rahmatnya pintu barokahnya Ikhwan azanillahu wa iyyakum ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangin oleh sekelompok orang-orang yang mengadu kepada beliau. Seperti dalam hadis Abu Dhar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan annan nasan qalu bahwa orang-orang pernah datang mengadu kepada Nabi SAW ya Rasulullah Zahaba ahli dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang kaya mereka telah memborong pahala kebaikan mereka sholat seperti kami sholat mereka puasa seperti halnya kita semua puasa mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka punya kemudian Rasulullah SAW bersabda Awalaysa qad ja'alallahu lakum mata saddaqun mata saddaquna bihi Bukankah Allah juga sungguh telah membuat jalan untukmu bisa bersedekah dengannya? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sungguh setiap tasbih bagimu itu sadaqah. Wa kul takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu sadaqah. Wa kul tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid Alhamdulillah yang kau ucapkan itu sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Wa amr bil ma'ruf sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Kau menyuruh kepada yang baik sedekah. Ya. Mencegah yang mungkar itu sedekah. Dan ikhwah, hal ini lebih mungkin dilakukan di tengah-tengah lingkungan yang seperti kita ada ini. Artinya amar ma'ruf lebih mudah. Nah, karena apa? Untuk ketersinggungan lebih kecil tentunya. Umamanya ada ikhwah kita punya tetangga anaknya melakukan kesalahan langsung tegur. Dan ketika ditegur mestinya orang tua yang bersangkutan tidak salah paham. Kenapa kau urus anak saya? Biarkan dia. Bukan begitu ikhwah. Tapi apa ikhwah? Sungguh. Kalau benar-benar lahir dari keikhlasan kita. Ingin kita memberikan teguran nasihat. Mestinya kita juga lapang. Jazakallah khair. Anak saya telah engkau ingatkan. Mestinya seperti itu. Namun terkadang ikhwah. Seperti yang Allah katakan. Ya. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Atas birun. Kami jadikan sebagian kalian. Bagi sebagian yang lain. Itu cobaan. Fitnah. Adakah engkau bersabar? Ini banyak problem seperti ini kadang terjadi di lingkungan yang seperti kita dapati. Sudah komunitas ahlus sunnah. Sekian kakak semua itu ahlus sunnah. Tapi bukan berarti nggak ada ujian dari Allah. Justru terkadang fitnahnya besar. Ini yang sudah Allah katakan Allah jadikan sebagian kita bagi sebagian yang lain itu cobaan, fitnah. Sabar enggak kita? Jangan saya tersinggung sama fulan, jual rumah pergi. Saya tersinggung dengan fulan. Bukan begitu solusinya ikhwah. Ya. Bukan begitu solusinya, tapi bagaimana kita memperbaiki satu komunitas lingkungan supaya tercipta kebaikan bersama. Sehingga itu apa? Allah sudah katakan tawasau bil haq tawasau Dan ingat bahwa kita ketika menasehati saudara kita, anaknya kita atau anaknya orang lain, amar Allah mungkar, ini semua dalam rangka apa ikhwan? Satu, ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan rahmat Allah. Jangan sampai ada kemungkaran di tengah-tengah ahlus sunnah dibiarkannya. Maka itu akan menjadi datangnya petaka. Menjadi datangnya bencana. Nah, dan ini lihat pintu sodako bagi kita, pintu kebaikan bagi kita. Ya, menyeru manusia kepada kebaikan. Karena ikhwah terkadang seperti yang kita dapati. Anaknya tetangga kita ingatkan seperti ini. Anak yang bersangkutan lapor. Bapak ibunya kadang nggak terima. Ditegur anaknya. Salah paham jadinya. Mestinya bukan seperti itu yang terjadi. Ketika anak mengadu, ditegur. Ditanya dulu, memangnya kamu kenapa? Mungkin kamu ambil punya tetangga tanpa izin kalau iya, dinasihati anaknya. Ya benar, kamu ditegur nak. Karena tidak boleh kamu itu punya tetangga, bunganya kamu petik, potnya kamu rusak umpamanya. Ya, ya kamu salah. Ikhwah barakallahu fikum. Ini dalam perkara yang kecil. Sampai-sampai kepada perkara yang besar. Jamnya sholat. Ada anak yang masih di luar. Di mana kepedulian kita ikhwah? Ini kan lingkungan sudah semuanya adalah komunitas muslim. Lebih halus sunnah. Anak usia-usia tujuh tahun masih di luar, sudah azan. Mungkin bapaknya lagi pergi nggak di rumah. Kepedulian kita kepada saudara kita punya anak dalam rangka sama-sama mendidik generasi mestinya apa? Eh, ayo sholat. Abi di mana? Abi nggak ada di rumah, sudah ambil pakaian sholatmu, wudhu, mari dengan kami, kau pergi sholat. Dan ibunya mestinya di rumah ketika anaknya dipanggil begitu, mendukung, jangan biarkan urus sendiri kamu pergi, gak usah diurus anak saya. Jangan begitu, mestinya bersyukur, masya Allah. Iya nak, kamu harus ikut cepat berangkat. Dan imam barakallahu fikum, ini semua adalah dalam rangka untuk mendidik hal-hal yang akan membuka pintu kebaikan datangkan yang akan mendatangkan pintu kejelekan tutup jauhkan nah termasuk dalam hal permainan dan sebagainya anak-anak kita juga harus diawasi mereka karena imam ya barakallahu fikum pengaruh daripada bermain juga membuat kelalaian terkadang ya kemudian mengasihkan membuat malas belajarnya. Hal yang demikian juga orang tua harus lebih teliti, lebih jeli. Kemudian ya barakallahu fikum sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan wa fi bud'i ahadikum sodako. Seorang di antara kalian menyalurkan syahwatnya itu dalam uh, kepada istrinya itu juga sodako. Sehingga para sahabat terheran, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha Wahai Rasulullah SAW, apakah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya kepada istrinya? Ada pahalanya? Beliau menjawab, Ara'aitum la wadu'a fi haramin akana alai wisrun? Bagaimana kau punya pendapat? Andaikan disalurkan kepada selain istrinya, kepada yang haram, bukankah itu ada dosa? Ya. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lau ajrun begitulah. Kalau kau salurkan kepada yang halal, maka itu akan datangkan pahala yang besar. Ya fila barakallahu fikum. Ya. Kembali kita kepada ta'awun 'alal birri wat taqwa ikhwah. Naam, karena terbentang luas pintu kebaikan sehingga kita harus benar-benar fastabiqul khairat. Jadikan kesempatan ini untuk kita berlomba dalam kebaikan. Memberi nasihat tidak harus selalu ustadz tapi kita yang sudah tahu ada kejelekan walaupun kecil, kita tahu itu jelek, hendaknya kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Karena yang kita harapkan ya barakallahu fikum adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin agar pintu-pintu kejelekan itu kita tutup untuk mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ya, wabarakatuh fikum nasihat yang kami sampaikan tidak panjang lebar karena kami rasa sangat banyak sudah nasihat dari asatidah. Ya. Mungkin hanya segera untuk mengingatkan kepada kita semua agar kita mulailah hari kita dengan kebaikan dan jangan lupa doa seperti Rasulullah SAW setiap pagi setiap petang. Beliau duduk Mengajarkan doa kepada Allah zikir pagi, zikir petang. Ingatkan ikhwah. Ini kebaikan yang besar. Istri kita, kemudian anak-anak kita. Untuk tidak luput dari doa-doa yang semisal ini. Karena terkadang musibah datang kepada kita di siang hari. Karena kita pagi lupa tidak zikir pagi. Terkadang musibah datang pada kita malam hari itu juga sebab karena kita tidak zikir sore, tidak zikir petang. Apalagi mereka nggak pernah zikir pagi petang, musibah demi musibah datang bertubi-tubi, kesalahannya itu sendiri. Kesalahan dari diri kita. Jangankan kita ya ikhwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu panjatkan Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Doa yang semisal ini ikhwa atau beliau panjatkan doa ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullah wa idzat ya hayyul ya qayyum maha hidup maha berdin bi rahmatika astaghis dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu ya Allah aslih li sya'ni kullah perbaikilah keadaanku seluruhnya wala takilni illa nafsi tarfata aini jangan kau serahkan pada diriku urusanku sekejap mata pun Terlebih kita ikhwah yang sekarang ini hidup dalam fitnah yang amat sangat dahsyat. Fitnah dunia, fitnah wanita. Sampai-sampai beliau berpesan fatakut dunia watakun nisa. Kenapa seperti ini? Beliau ingatkan karena fitnah yang paling besar kata beliau, ya, fitnah yang paling besar bagi umat beliau ini adalah fitnatul mal, fitnah harta. Terus fitnah wanita fitnah harta dan fitnah wanita. Terlebih kita lihat wanita-wanita di zaman kita ini sudah dipropagandakan dengan slogan emansipasi wanita. Sampai-sampai mereka tidak eman dengan kewanitaannya. Dikorbankan wanitanya. Ya, dijadikan sarana untuk mengumbar syahwatnya. Generasi kita akan dikemanakan ya ikhwah kalau kita tidak kuat-kuat membentengi dengan doa dan upaya kita mendidik, kemudian tidak ada ta'awun antar sesama kita untuk punya kepedulian pendidikan bersama, menciptakan kebaikan bersama, tentunya ikhwah mustahil. Ya. Tanpa adanya pertolongan Allah dan upaya kita, tidak akan terwujud itu. Saya barakallahu fikum jazakumullah khair atas perhatiannya dan mohon maaf bila apa yang kami sampaikan ada kekurangannya. Tentunya ini adalah datang dari syaitan dan kami bertobat kepada Allah. Adapun yang benar ya ikhwan marilah kita jadikan ini semua sebagai ilmu yang bermanfaat kita amalkan bersama. Semoga Allah limpahkan barakah dan rahmah untuk kita semuanya. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ilan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.